Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih ala taufiqih wa amtinanih. an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari Juz Amma. Kita akan bahas surat Al-Humazah. Wailul likulli lumazah. Kecelakaan bagi setiap pencela dan pengumpat Siapa dia? Alladhi jama'a mala wa addada. Yaitu seorang yang dia mengumpulkan hartanya wa addada dan menghitung-hitungnya. Ini di antara sebab kenapa dia sombong, dia merasa hartanya banyak. Dia mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Allah tidak mengatakan wa addahu dan menghitungnya, tapi Allah mengatakan wa addada. Dan wazan fa'ala dengan tad'if ainul fi'il menunjukkan mubalaghah. Seperti orang mengatakan kota'ahu. Kota'ahu memotong. Tapi kalau kota'ahu dengan distasjid huruf tengahnya artinya memotong-motong. Demikian juga adahu artinya menghitung, tapi adadahu artinya benar-benar menghitung dengan detail. Ini bagian ini dia hitung seluruhnya hartanya. Ini bagian ini diklasifikasikan dengan detail sama dia. Kerjaannya tiap hari menghitung hartanya. Tatkala dia mengumpulkan harta yang banyak, maka timbullah kesombongan dalam dirinya. Karena kesombongan itulah dia merendahkan orang yang tidak punya harta. Dia merendahkan, mencela dan mengumpat, mencela sebagaimana orang-orang musyrikin Arab yang mereka mencela kaum muslimin yang miskin Kenapa? Karena kesombongan yang dia miliki dari harta yang banyak. Dan kita tahu bahwasanya seorang tatkala memiliki harta yang banyak mengantarkan dia pada kesombongan. Ini otomatis kalau tidak diimbangi dengan keimanan. Orang yang naik sepeda tidak bakalan sombong. Tapi kalau orang naik mobil mewah, mau tidak mau dia akan, nih saya punya mobil mewah. Mau tidak mau dia akan terbawa dengan kesombongan. Kecuali kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyadari bahwasanya kemewahan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak disertai dengan keimanan, maka akan terbawa pada kesombongan. Semakin dia memiliki kendaraan yang mewah, semakin dia memiliki baju yang mewah, maka dengan sendirinya terpatri kesombongan dalam dirinya. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang naik sepeda, apa yang mau dia sombongkan? Oleh karenanya karena kesombongan inilah, maka dia pun mencela dan mengumpat merendahkan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsabu anna nama lahu akhladah." Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dia. Dan ini persangkaan banyak orang seperti ini dengan harta yang banyak, maka dia akan hidup lebih lama. Dia merasa demikian. Ini tidak benar. Justru dengan harta yang banyak yang dia hitung-hitung, justru akan memendekkan umurnya. Kenapa? Dia sibuk mikir hartanya. Antum kira mikir harta tidak susah, susah mikir harta. Mengumpulkan harta mikirnya susah, menghitung-hitungnya mikirnya susah, menjaganya juga mikirnya susah, mengklasifikasikannya mikirnya susah. Apalagi ada rasa pelit dalam dirinya, membuat dia hidupnya gelisah. Kenapa sibuk menghitung-hitung harta? Justru orang yang berinfak, berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panjangkan umurnya. Kenapa dia tentram? Allah berikan kenikmatan harta dan dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pikirannya tenang. Kenapa dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ini persangkaan yang salah. Tatkala dia menghitung-hitung hartanya, Allah mengatakan yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan bisa mengekalkannya. Allah bantah. Kalla sekali-sekali tidak. Tidak benar itu. Tidak benar orang yang hartanya lebih banyak, lebih panjang umurnya, lebih bahagia, lebih nikmat. Belum tentu. Sampai disebutkan ada seorang yang kaya raya, kemudian dia duduk termenung, merenungkan hari-hari yang dia merasakan kebahagiaan. Ada seorang raja disebutkan berkuasa selama 50 tahun. Suatu saat dia ingin duduk termenung, merenungkan hari yang benar-benar dia rasakan kebahagiaan. Dia hitung pada hari tersebut saya pernah bahagia sekali karena demikian demikian. Hari berikutnya saya pernah bahagia sekali karena demikian demikian. Hari berikutnya saya pernah bahagia karena demikian demikian. Setelah dia hitung-hitung cuma nggak sampai 20 hari. Selama 50 tahun. Yang benar-benar dia merasakan kebahagiaan tidak sampai 20 hari. Kemana hari-hari yang lain sibuk. Mikir ini, mikir ini, mikir prajurit, mikir dunia, mikir gini, ketakutan, kekhawatiran. Oleh karenanya, harta yang banyak tidak ada jaminan orang tentram hidup. Kemudian tidak stres, tidak. Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Kalau ingin hidup tentram, justru harta dikeluarkan untuk bersadah ke tentram. Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang bantu orang lain. Kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. Orang ini yang mengumpulkan hartanya, sehingga hartanya banyak. Kemudian dia sombong dan angkuh. Kemudian dia mulai mencela, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Maka dia ini la yumbadanna fil hutama. Demi Allah, sungguh-sungguh dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kata Allah, tahukah kalian apa itu al hutamah? Nama-nama neraka jahanam, jahanam, hawiyah. Di antara nama neraka adalah hutamah. Dan al hutamah ini tidak disebutkan dalam ayat manapun dalam Al-Quran kecuali dalam surat ini, Al-Humazah. Oleh karenanya surat Al-Humazah juga dikenal dengan surat Al-Hutamah. Kenapa? Karena penyebutan nama neraka Al-Hutamah tidak ada kecuali dalam surat Al-Humazah. Al-Hutamah diambil dari tahtim. Tahtim dalam bahasa Arab artinya menghancurkan. Allah mengatakan, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa itu neraka al-hutamah? Artinya apa? Menghancurkan api neraka kalau sudah mengenai mangsanya, mengenai penghuni neraka. La tubqi wa la Maka tidak ada yang disisakan oleh api neraka jahanam. Seluruhnya kena. Semua dari anggota tubuhnya kena. Tulangnya semuanya, usus-ususnya. Semuanya dibakar, bukan bagian luar aja yang dibakar. Dibakar sekalian luar dan dalam. Apinya masuk dalam. Bukan hanya sekedar di luar, baru nanti sudah habis baru dalam. Tidak dari sekalian semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.